Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dengan Bapak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Baik dengan Bapak siapa? Abu Royan di Bode. Abu Royan dari Bode. Sehat Pak ya? Silakan Pak untuk pertanyaan bisa dipertanyakan langsung ya. Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, di masjid kita kan kalau mau sholat itu kan ada waktu apa itu? batas untuk sampai komat. Apa itu? Ada waktunya tuh. Uh. Dari azan sampai komat tuh ada waktunya. Uh. 15 menit ya. Gimana? Nah kita Bapak, bisa diulang Pak pertanyaan Pak? Bisa diulang pertanyaannya? Di masjid kita ini kalau dari azan sampai komat itu ada waktunya. Iya. Yeah kurang lebih 15 menit ya. Ya. Ada apa? Di situ tertera jamnya tuh. Iya, iya. Terus? Untuk menunggu bapak tuh tertera lah, kelihatan. Nah, ya. saya datang kan kadang-kadang agak telat. Uh. Yang di anjurkan itu sunnah, salah sunnah masjid dulu atau salat sunnah kodria dulu. Baik. Ya diutamakan gitu, mana yang utama gitu aja. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Ada namanya waktu fadilah. Mulai dari azan dikumandangkan, waktu fadilah, waktu yang paling utama adalah di awal waktu. Mulai dari azan dikumandangkan sampai berjalan kurang lebihnya adalah 15 menit. Diperkirakan untuk ngambil air wudhu menutup aurat, sholat dua rakaat sampai empat rakaat, baru setelah itu adalah sholat fardu ini jangka untuk ngambil air wudhu, pakai baju, kemudian sholat dua rakaat, ini kurang lebih 10 menitan, 15 menit. Baru setelah itu masuk waktu, ini waktu fadilah. Sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Apakah itu sholat duhur atau asar? Atau isya? Sebab ada khilaf di dalam isya dan duhur. Dalam adab kita Imam Syafi'i, tetap disunahkan di awal waktu. Kecuali memang Anda punya tugas khusus, pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Sudah terlanjur Anda mengambil perjanjian, maka jangan memaksakan sholat di awal waktu lalu keluar dari kantor. Kalau dari awal kantornya jam 12, tak tahu duhurnya maju seperempat, jangan Anda keluar dari kantor. Selesaikan tugas Anda, sebab setelah waktu fadilah itu ada waktu ikhtiar. Boleh-boleh saja Anda menunda saat itu. Mundur lagi boleh. Tapi kehilangan keutamaan awal waktu. Setelah itu waktu jawas ya, ikhtiar boleh Anda memilih, tapi tidak tidak mendapatkan keutamaan. Akan mendapatkan keutamaan jika memang Anda udur, habis adzan sakit perut. Atau ada majelis yang langka, misalnya majelis bainal isya'in antara maghrib dengan isya. Kalau sholat langsung bubar ini santri nanti. Sehingga di sebagian tempat habis maghrib sampai isya, isya-nya agak diundur untuk menuntut il ilmu. Sebab antara maghrib dengan isya waktunya pendek. Kalau habis maghrib langsung mendengar Isa dan Isa langsung melakukan sholat, ini anak bubar. Pulang ke rumah, nggak ngaji. Ngajinya cuma setengah jam. Maka ditunda yang demikian ini adalah diperkenankan. Daripada zaman Nabi juga pernah terjadi yang demikian itu untuk sebuah kebutuhan ditunda. Sampai agak malam. Dan waktu Isa panjang. Untuk menuntut ilmu, untuk pengajian dan seterusnya. Jangan hanya kenceng mengambil awal waktu tapi nggak pakai pertimbangan juga menjadi masalah. Cuman secara umum, sholat awal waktu adalah sangat bagus. Ini adalah saudara kita ini datang ke masjid, nah, waktunya mepet. Pertanyaan adalah, mana yang diutamakan antara sholat sunnah atau tahiyatul masjid? Jika anda mampu dua-duanya, lakukan dua-duanya. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak pahalanya. Wah nggak ada, cukup dua rakaat saja bu ya. Baik, lakukanlah sholat qobliyah maka Anda akan mendapatkan tahiyatul masjid. Yang harus Anda fahami, tahiyatul masjid itu maknanya apa? Jangan Anda masuk masjid kecuali Anda melakukan sholat. Sebab masjid itu dibangun untuk sholat. Jadi tahiyatul masjid ini bisa saja Anda mengkhususkan sholat tahiyatul masjid. Boleh Anda masuk masjid dengan membayar utang Anda sholat waktu ketiduran kemarin. Kalau ternyata waktu itu masjid sudah didirikan sholat berjamaah, Anda langsung sholat jamaah, Anda sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid tanpa harus Anda niatkan. Intinya jangan sampai masuk masjid tanpa sholat. Apakah itu sholat tahiyatul masjid yang khusus? Atau Anda melakukan sholat sunnah yang lainnya, Anda mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid artinya penghormatan untuk masjid. Penghormatan untuk masjid adalah dengan cara melakukan sholat. Bahkan kami tambahan, Selain daripada yang Anda tanyakan. Kalau Anda masuk masjid lebih dasar dari ini pertanyaannya, lebih lebih lebih lebih lebih penting lagi yaitu adalah jika saya masuk masjid kalau tadi masih antara tahiyatul masjid dengan qobliyah masih enteng. Ambil tak qobliyah langsung mendapatkan apa? Tahiyatul masjid. Kalau Anda masuk masjid waktu asar sekalipun, tak tahu ya masjid sudah didirikan jamaah. Jam Anda jam salah. Tak tahunya apa? Anda ke masjid sudah komat sholat asar. Maka Anda langsung melakukan sholat asar, tidak usah pakai qobliyah dulu. Bahkan kalau Anda melakukan qobliyah di saat komat sudah di, di, dikumandangkan, hukumnya makruh. Maka cukup Anda ikut berjamaah dengan mereka, baru Anda melakukan sholat qobliyah asar setelah sholat asar, dan tidak usah ragu kecuali bagi ustadz ngantuan ini suka ragu di dalam ini ustadz ngantuk ngajinya sambil ngeliwat ngantuk ragu eh, ini bermasalah ini suruh ngaji ini bikin problem ini di umat ini jadi anda masuk masjid waktu asar kemudian anda tidak sempat qobliyah asar maka anda lakukan setelah sholat asar jadi ini adalah dikukuhkan dalam matab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dan Nabi pernah melakukan yang demikian bahkan Nabi bukan melakukan kau qobliyah asar Ba'diyah duhurnya dikodok saat itu dan kalau kita masuk waktu asar tidak sempat melakukan qabliyah asar karena jamaah sudah didirikan langsung kita ikut berjamaah dengan mereka kemudian setelah Assalamualaikum anda melakukan sholat qabliyah asar dan bukan kodok tetap namanya qabliyah asar sebab qabliyah asar itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di waktu asar Sholat sunnah yang dilakukan di waktu asar dan bukan dianggap sebagai kodok yang demikian ini. Asalkan Anda bukan menyengaja. Kalau menyengaja ini bermasalah misalnya, eh sholat qobliyah aja sekarang. Ntar deh, nanti aja. Oh, nggak boleh begitu. Tahari menyengaja menjatuhkan malas-malasan, tatonya pengennya di akhir, nggak boleh. Ini bisa masuk bab haram. Tapi kalau dalam keadaan kita melakukan ya kayak tadi, dipikir masih lama sholat apanya? sholat asarnya akhirnya ini seperti penanya ini yang Masya Allah rajin pengen lengkap ada tahiyat al masjid khusus ada qobliyah khusus baru tahiyat al masjid belum sempat kop lihat setelah assalamualaikum tatonya komat langsung saja ikut berjamaah baru setelah itu ba'diyah apa qobliyah isyaknya qobliyah asarnya dilakukan setelah waktu asar ini biasanya orang uh, sebagian santri yang baca haram melakukan sholat setelah asar dan subuh. Baik-baik. Lanjutkan dulu dong kalau ngaji supaya tidak bikin orang bingung. Sudah saya jelaskan masalah ini. Jadi sholat yang diharamkan setelah sholat asar dan sholat subuh adalah hanya dua sholat saja. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Yang kedua adalah sholat sunnah yang sebabnya adalah menyusul mutakhir. Selebihnya boleh dilakukan setelah asar. Termasuk kebeliah yang tertinggal tadi atau ba'diyah duhur yang tertinggal utang dan Nabi melakukan yang demikian itu wallahu a'lam bisawab